Gilbert? Ya kalau masalah rasis, saya rasa di setiap negara juga ada tingkat rasisnya ya. Ini kan dikatakan paling terasis ya Indonesia nomor 5 ya Nah kalau teori sama beda jauh sih ya Ini mungkin disorot karena eh, dari segi itu kali ya Pelarangan terhadap rumah ibadah dan segala macam gitu ya Eh kalau saya lihat sih sudah berkembang agak bagus ya dibandingkan dengan zaman zamannya si Orde Baru ya ini sudah cukup bagus kalau saya bilang per sejalan dengan waktu ya nanti bisa tambah bagus lah tambah baik lah gitu aja makasih oke Pak Adi ya selamat siang selamat siang Pak Adi silakan eh, ya menurut saya ini karena perkembangan tes yang cukup pesat saat ini ya dan negara kita kalau saya lihat di internet banyak dipantau eh, terutama Australia kemudian eh, BBC, ABC, kemudian eh, eh, VOA juga mengamati kita, CNN juga. Jadi berhati-hati Indonesia kalau ada kerusuhan kecil seperti tadi Pak Yubet bilang pelarangan pendirian gereja, kemudian di Sampang kemarin ya, pembunuhan itu langsung uh, pers dari cabang dari Australia langsung posting di Australian eh, Tribune Post ya itu bahaya sekali untuk dunia internasional langsung tahu makanya eh, dari situ ya Indonesia saya bilang maklum lah karena pers perkembangan sekarang cepat sekali terima kasih terima kasih Pak Adi iya silakan Pak Robert iya ini rasis di Indonesia ataupun yang bersifat eh, menyinggung perasaan agama seseorang memang sering terjadi kita harus akui bahwa Indonesia yang katanya binika tunggal ika berbeda-beda tapi satu tapi realitas sosial nggak seperti itu lalu bagaimana solusinya bahwa kita harus mencontoh negara Prancis di mana ada undang-undang menyatakan jikalau ada seseorang yang menyebar fitnah, kebencian dan menanamkan permusuhan diantara komunitas itu harus ditangkap itu harus dibasmi. Nah ini belum ada di Indonesia. Jadi kalaupun ada ceramah-ceramah yang sifatnya menyudutkan etnis ataupun menyudutkan agama ataupun menghina agama itu harus ditindaklanjuti supaya kita punya negara ini yang katanya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Kalau ada konsep berpikir dengan zaman akan berlalu, saya rasa untuk Indonesia sulit. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robert. Iya, silahkan Pak Prabu. Iya, selamat malam. Kalau seseorang itu berulang-ulang mengatakan bahwa kita ini negara yang tidak rasis, kita ini begini dan begitu, artinya orang itu terus mempertanyakan sebetulnya dalam hati kecilnya. Jadi bahwa Indonesia dianggap salah satu negara rasis ya saya sangat eh, bisa menerima eh, statement itu. Terutama karena Menteri Dalam Negeri kita juga sebagai pemimpin masyarakat juga kerap kali mengeluarkan statement-statement yang sifatnya eh, rasis. Demikian terima kasih. Pak Mulyadi, selamat malam. Hmm, ini memang dalam slogan ya memang hebat. Tapi prakteknya kadang-kadang itu kurang itu saja menurut saya. Oke. Okay. Kalau kenyataan itu dalam praktiknya kurang follow upnya gitu. Ya, baik. Terima kasih. Pak Didi. Terima kasih. Ya, selamat malam. Silahkan Pak Didi. Kita dengan ratusan suku, kemudian ribuan bahasa begitu, seperti ini sudah sangat toleran. Cuman karena yang memberitakan wasitong pos, yang mengecil kan nggak pernah bilang kita baik dia selalu bilang kita jelek makanya jangan didengerin terus ngomong terima kasih、uh, Pak Denny ya selamat malam silahkan Pak uh, menurut saya kalau suatu kritik itu ya kita harus terima lah ya maksudnya entah benar atau tidaknya tapi kalau dilihat uh, mungkin benar juga karena di sini terlihat bahwa law enforcementnya rendah sekali misalnya ormas-ormas yang anarkis yang masih berbasiskan sentimen-sentimen uh, entah rasialis entah ya mengenai kesukuan atau keagamaan atau bagaimana masih tetap dibiarkan seperti itu ya jelas pasti dinilai uh, uh, ya ataupun mungkin ah, ada peraturan-peraturan yang sifatnya rasis masih tetap dibiarkan berada di terima kasih ya Pak Atna ya silahkan silahkan Pak Iya, kalau saya sih tidak peduli ya Washington Post mau bilang apa ya, karena uh, Obama juga selalu ngaku Amerika tidak rasis, tapi kenyataannya di sana juga rasis, ya. Bikin masjid di sana juga nggak gampang, ya. Jadi itu saya menurut saya.